الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد طيب نمع الله المفيد disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له إثم منها وكان الله على كل شيء مقيتا شاهد وكان الله على كل شيء مقيتا اختلف أهل التأويل في هذا الاسم fi ta'wilihi. Maksudnya ini tentang makna kalimat al muqif Az-Zajjaj <clears throat> dalam syarah Asmaul Husnanya menyebutkan al muqif di makna <clears throat> sama dengan al-hafid wal-hafidh sama dengan al-hafidh wal-hafidh. yang sama dengan al-hafidh yang menjaga, yang memelihara. Li'annahu mustaq min al qut. Asalnya al-muqit jahan turunan dari kata al-qut kalau bahasa nya al-qut itu makanan pokok. Bahan makanan pokok. <clears throat> Ai ma'khudun min qawlihim diambil dari perkataan orang Arab qatul qatul rajula aqautuhu idza hafizta nafsahu bima yaqutuhu yakni makna qatul rajul kamu menjaga dia dengan sesuatu yang bisa menjaga diri orang tersebut yang bisa mempertahankan diri dirinya <clears throat> jiwanya itu Al-Qut di situ dikatakan Az-Zajjaj dalam tafsir Asma'ul Husnanya Al-Qut ismu syai' alladhi yahfadhu nafsah nama dari sesuatu yang bisa menjaga dirinya. Sehingga makna al-muqit <clears throat> dengan pengertian ini al-muqit artinya al-hafidh Alladhi yu'ti syai'a <clears throat> yang memberikan sesuatu yu'ti syai'a ala al hajah minal hifz ala al hajah minal hifz memberikan sesuatu sesuai dengan kadar kebutuhan dari penjagaan tadi. Dari sinilah difahami mana mukita dalam ayat ini berarti apa? Hafizah. Nah, makna ayat ini intinya hafizah. Wa Allah ala syai'in mukita, yakni hafizah. Yang menjaga. Itu dinukil oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab. Tetapi ulama lain seperti yang antum mungkin dapatkan di dalam terjemahan terjemahan tafs apa Al-Qur'an yang cetakan Saudi dari Depak Mukita itu sama dengan nah, diartikan oleh mereka sama dengan muqtadira. Muqtadira dan ini sudah lewat yang artinya apa? Maha kuasa. orang. Kalau tadi makna hafizah berarti juga bermaksama maknanya dengan syahidah. Syahidah. وكان الله على كل شيء مقيتا مقيتا يعني شاهدا حفيظا تسبقنا له اليوم الشيخ سعدي رحمه الله وكان الله على كل شيء مقيتا أي شاهدا حفيظا حسيبا على العمل Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran cuma dalam satu ayat ini. Ayat 85, 85 surat An-Nisa. 85 surat An-Nisa. Ini secara bahasa makna tersebut. Ada pun ini pengertian ini disebutkan oleh Syekh Sa'di Al-Muqid. Alladhi awsala ila kulli mawjudin ma bihi yaqtat. Al-Muqid. Alladhi awsala. Untuk dia dalam bagian akhir nanti surah apa namanya tafsir Sa'di. Itu yang mengantarkan atau menyampaikan kepada segala sesuatu yang maujud, segala sesuatu yang ada, hal apa-apa yang bisa digunakannya untuk yaqtat qatata yaqtat untuk jadi makanan pokok wa awsala ilaiha arzaqaha mengantarkan pula kepadanya rezekinya membuat rezeki itu sampai kepada maujudat tadi. Wasarafaha kaifa yasha bi hikmatihi wahdah wa hamdihi. Dia mengaturnya sebagaimana yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan sifatnya yang maha terpuji. Itu yang bermakna yang mengatakan makna mukit apa? hasil apa? Nah, jadi kalau maknanya seperti yang disebutkan oleh beliau, berarti maknanya lain lagi, maknanya ar-razzaq. Semakna dengan makna ar Ini tambahan. Ini yang dipilih oleh beliau makna al mukit itu yang semakna dengan makna ar Ini pilihan Imam Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali menganggap juga makna al-muqib sama dengan ar-razak yang pengertiannya disampaikan oleh Syekh yang menyampaikan kepada seluruh maujud, kepada segala sesuatu yang ada, apa-apa yang bisa dia pakai untuk menjadi yakut, makanan pokok. Nah, dengan makna ini berarti apa? Maknanya ar-razak kata mereka. <clears throat> Maksudnya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali membaginya menjadi dua. Artinya yang kut itu itu untuk jasmani sedangkan kut yang untuk batin itu berupa ma'rifat berupa ma'rifat cinta kepada Allah Nah, itu yang dijabarkan oleh eh, Imam Ghazali artinya seperti yang disebutkan oleh Syekh yang menyampaikan akwatnya makanan-makanan pokok eh, atau menyampaikan kepada segala sesuatu yang mewujud ma bihi yaktat apa yang dia gunakan untuk menjadi makanan pokok dan menyampaikan kepadanya rezekinya Nah, ini mana Ar-Razzaq. Nah, Imam Ghazali menyebutkan nah, makanan pokok itu untuk jasmani sumber energinya atau mungkin sesuai dengan keadaan tempat masing-masing dan untuk hati itu berupa ma'rifat berupa ma'rifat Jadi pengertian disebutkan oleh Syekh rahimahullah Syekh Sa'di alladhi awsala ila kulli mawjudat ma bihi yaqtat wa awsala ilaiha arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha bi hikmatihi wa hamdi. Ya, ini makna muqit yang menyampaikan kepada segala sesuatu yang mewujud apa yang mereka bisa jadikan sebagai bahan makanan pokok dan yang mengantarkan rezekinya kepada mereka serta mengaturnya sebagaimana yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan sifatnya yang maha terpuji. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan akwat, yang menciptakan akwat. Bahan-bahan makanan pokok, sumber energi bagi makhluk Allah yang menciptakan dan menurunkan bahan makanan pokok tersebut bagi seluruh makhluk dan dia membagi rezeki mereka dan membagi rezeki di tengah-tengah mereka atau di antara mereka besar dan kecil. Ini makna-makna wahab, makna-makna ar-razzaq. Allah yang mengatur pembagian rezeki di antara mereka kecil ataupun besar, yang kaya ataupun yang miskin, yang kuat maupun yang lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin illa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin." nah, semua rezeki itu dan awqat, akwat, bukan awqat, akwat, kut, bahan-bahan makanan pokok itu Allah takdirkan ketika Allah menciptakan menciptakannya di muka di muka bumi. Nah, seperti disebutkan dalam surat Fusilat, surat Fusilat, wa yaj'ala wa ja'ala fiha rawatiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin. Ini Allah menakdirkan di muka bumi ini apa yang dibutuhkan oleh penduduknya dari rezeki dan tempat yang mereka bisa jadikan untuk bercocok tanam dan semua hal yang berguna untuk manusia mereka. Nah. nah. Ini ada beberapa makna dari nama Allah Al-Muqid bisa bermakna hafid yaitu kembali kepada pengertian-pengertian hafid yang disebutkan di dalam nama-nama Allah Al-Hafid Al-Hafid juga pengertian nama Allah Ar-Razzaq yang Hasib wahab Nah, dan nama Allah yang lainnya yang terkait yang di menurut sebagian ulama bahwa al-muqit bermakna al-qadir ini muqtadir ini dipilih oleh Imam Al-Qurtubi nah wala yamna an yakuna hadzal isma hadzal ismu mutanawilan li jami' hadhil ma'ani ya tidak masalah tidak terhalang nama Allah Al-Muqit ini mencakup semua makna-makna tadi ya. sehingga maknanya bisa dikatakan sehingga bisa untuk menganggap artikan dalalah nama Allah itu kepada makna-makna dan sifat-sifatnya itu kan bisa secara tadammun, mutabiqah dan iltizam. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh sebagian mereka dari sisi iltizam itu. Jadi bahwa nama ini berkonsekuensi mempunyai makna menunjuk kepada sifat-sifat lainnya. Seperti yang telah lalu al khalid secara tadammun dia menunjukkan apa? zat Allah Subhanahu wa taala yang punya nama Al-Khaliq. Atau sifatnya Al-Khalq mencipta. Secara mutabiqah kita katakan semuanya bahwa Al-Khaliq itu adalah men, apa namanya? menunjukkan kepada zat Allah yang, nah, yang punya nama Al-Khaliq sekaligus sifatnya. Sekaligus sifatnya Al-Khalq secara iltizam nama al-khaliq itu mengandung konsekuensi sifat lain yaitu al-ilm wal qudrah. Mengapa? Tidak mungkin sesuatu ini sosok ataupun zat ya kalau ini apa namanya yang kalau siapa misal dia tidak berilmu tidak akan mungkin bisa mencipta punya ilmu tapi tidak punya kudrah itu juga tidak akan mencipta punya kudrah tapi tidak punya ilmu, tidak akan mungkin mencipt, mencipta. Mesti. Nah, jadi punya dua nama tadi atau dua sifat tadi al-ilm wal kudrah itu adalah dan jadi dalam merupakan apa namanya berangkat dari dalalah nama Allah al khalik secara iltizam. Nah, begitu juga mungkin makna-makna yang tadi. Al-Qadir yang bisa mukit, mukita itu bermakna mukjadirah bisa juga bermakna bermakna hafiza bisa juga bermakna al-hasibat, ar-razzaq atau wahhab. Nah. Qala alladhi nam bi, bi an yakuna ma'nahu di mana maknanya bisa dikatakan alladhi ahata ilman yang ilmunya meliputi siapa? Bil ibad wa ahwalihim yang ilmunya meliputi seluruh makhluk dan keadaan mereka. Wama yahtajuna ilaihi dan apa yang mereka butuhkan. Dan apa yang mereka butuhkan. Ini kan sudah tergambar kita. Berarti nama Allah Al-Muqit itu merupakan konsekuensi bulan bahwa Allah itu Maha mengetahui mengetahui. Dia memberikan bahan makanan pokok yang sesuai yang dibutuhkan oleh tiap makhluknya. Ada binatang-binatang makhluk-makhluk yang bersel satu butuhnya ini. Ya. Nah, tidak ada lain. Nah, ada binatang-binatang yang mereka itu makhluk-makhluk yang mereka itu punya dalam tubuh mereka pada tubuh mereka punya kelamin dua. Istilahnya mereka orang-orang biologi makhluk yang punya istilahnya eh, hermafroditnya Ya, iya. Betul. Nah, artinya dua kelamin dia di dalam satu tubuhnya itu. Cacing termasuk ya. Nah, nah ini Allah paham, Allah maha mengerti, Allah maha tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini dari sisi ilmu. Wa ahatabihim kudratan dan kudrahnya juga meliputi mereka. Fahu ala kulli syai'in qadir. وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم dan Allah yang men bertanggung jawab artinya memikul artinya menanggung Allah yang menanggung rezeki mereka menjaga mereka dan memberikan bekal serta bantuan buat mereka nah. nah mana berikutnya alladhi yuqitul abdan yaitu yang yuqitu al-abdan, memberikan bahan makanan pokok buat fisik manusia, jasad mereka. Bil at'imah wal arzaq wa yuqitu quluba man syaa'a min ibadihi bil ilmi wal iman. Ini yang pengertian Imam Ghazali tadi. Allah yang memberikan makanan pokok untuk fisik manusia atau makhluk-makhluknya dan memberikan pula makanan pokok buat hati mereka berupa iman dan ilmu atau makrifat. Nah. Apa akarnya beriman dengan nama ini? Qala rahimahullah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Muqit. Innallaha huwal muqit. Yang pertama, ai al-qadir ala kulli syai. Sama maknanya dengan al-qadir bahwa Allah Subhanahu wa taala al-muqit adalah al-qadir ala kulli syai. Pengertian al-qadir lihat lagi dalam nama yang telah lalu. Kemudian beriman dengan nama ini Asarnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan akwat. Allah yang memberikan makanan pokok bagi seluruh makhluknya besar ataupun kecil, yang kuat mau ataupun yang lemah, yang kaya ataupun yang miskin. Bagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qaddara Allah dzalika kullahu inda khalqihi lil arq. Kita imani bahwa semua itu juga telah Allah tetapkan ketika Allah menciptakannya di, untuk bumi ini. Dalam ayat tadi dalam surat Fusilat Allah menyebutkan dalam empat masa fi arba'ati ayamin sawa'an ini. Kemudian terkait dengan yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, sebagian berpendapat bahwa dari sisi itulah mungkin bisa dipahami makna perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lastu kahayatikum ketika beliau melakukan wisal ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan wisal yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi hmm, ya, yang di satu sisi makna yang pengertian Imam Ghazali tadi kata beliau yaqutul arwaha idamatal musyahadah al mu'anasah jadi artinya al-muqid bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qut makanan pokok energi bagi arwah bagi rohani untuk senantiasa menyaksikan, melihat nah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah seakan-akan dia senantiasa berada bersama Allah. Waladidul munanasah dan lezatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa dengan yang lain-lain. Yang ini kan digambarkan oleh Ibnu Qayyim lagi dengan tamsil dengan perumpamaan ketika dua orang yang artinya kalau di kalangan manusia di kalangan manusia dua orang yang sangat erat bersahabat bergaul 25 tahun 30 tahun tidak bertemu 50 tahun tidak bertemu bertemu itu kan lupa dengan yang lain makan dan minum kenapa asik ngobrol ya kan seperti itu keadaan di antara sama Bagaimana dengan orang yang seperti Rasulullah yang cintanya kepada Allah luar biasa. Ya, merasakan nikmatnya berzikir, beribadah kepada Allah, enggak makanan dan minum itu tidak di digubris. tidak terasa lah, lapar. Itu satu contoh. Gambaran lagi kata beliau, Ibnu Qayyim gambarkan Lihat ketika Nabi Musa berjalan apa dijanjikan oleh Allah untuk bertemu meninggalkan Bani Israel selama arba'ina lailah. Itu beliau dikatakan berjalan terus tanpa makan minum. Luar biasa puasa. Hmm, ya. Nah, kuat menurut satu versi ketika apa sebetulnya 30 malam kemudian beliau bersiwak karena merasa bau mulutnya berubah tapi ini ditambah jadi 10 hari nah itu untuk bertemu dengan dengan Allah lupa dengan yang namanya lapar tapi ketika lihat beliau berjalan untuk bertemu dengan Khidir Falamma jawaza qala li fatahu atina fada'ana. Baru sebentar. Laqad laqina min min safarina hada nasaba sudah. Nah. Bandingkan nanti gambaran berapa kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, sehingga membuat yang namanya lapar itu tidak terasa mengganggu. Baik. <clears throat> Falikul makhlukin qut. Dan setiap makhluk itu punya qut sendiri-sendiri, punya makanan pokok sendiri-sendiri. Fal abdan fisik kita, tubuh kita, qutuha al-ma'kul wal mashrub. Qutnya, sumber energinya, makanan pokoknya adalah makanan dan minuman. Wal arwah adapun roh rohani kita kutuha al-ulum. Bahan makanan pokoknya adalah al-ilmu. Ya, tentunya ilmu nafi. Tentunya ilmu ilmu nafi. Nah, maka wajib untuk kita mengetahui dengan nama Allah Al-Muqit ini tadi dengan pengertian itu tadi bahwa Allah yang menyampaikan qut kepada seluruh makhluk yang ada nah ke dalam sel-sel tubuhnya ya juga qut yang bermanfaat yang berguna untuk hatinya itu al-ulum maka hendaknya dia meyakini bahwa tidak ada yang menjalankan ataupun mengerti tentang yang atau yang mengatur kemaslahatan manusia itu kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, dari sini juga untuk membuat dia nah bersandar kepada Allah. Nah, Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang menguasai dan memiliki serta mengatur rezeki tersebut, maka dia mencarinya dengan ketaatan kepada kepada Allah. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah SAW nah, bahwa jiwa itu tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Nah, tidak ada yang tidak sempurna. Dia mati dalam keadaan sudah lengkap. Sebegitulah jatahnya. Maka kata Rasulullah SAW, Fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbagus dalam mencari. Nah, barang yang halal dengan cara yang halal. Ya. Nah, jangan melakukan hilah, tipu muslihat. Nah, seolah-olah tampak terlihat seperti ya, sepertinya halal bagus benar ternyata mengandung riba tidak boleh nah atau ingin merugikan orang lain <clears throat> wallahu a'lam nah itu nama Allah al muqit nah ini yang bisa saya sampaikan insyaallah pada kesempatan lain kita lanjut dengan nama Allah yang berikutnya nah Yaitu Al-Qawi Al-Matin insyaAllah. Al-Qawi Al-Matin. Nah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ila هنا سبحان